Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahmat ta'ala. Malam ini kita akan pelajari bab yang ke-47. Qala rahimahullah babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi wal hasi ala takhalluqi biha Wasai fi Bab tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba dan anjuran untuk mencintai Allah sebagai akhlaknya dan berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-47 ini, ikhwan abidina azakumullah, ada tiga perkara yang ditekankan. Yang pertama ialah alamatu hubbillahi ta'ala lil abdi. Tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Nah, masalah yang kedua, al-hasu ala takhalluqi biha anjuran untuk memiliki akhlak-akhlak yang menyebabkan Allah mencintai hamba Permasalahannya masalahnya ketika ialah astayu sayu fi Berusaha untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dengan mengetahui tiga permasalahan ini, kita berharap termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim terkait dengan bab tersebut. Yang pertama surah Ali Imran ayat 31. قال الله تعالى Allah Subhanahu wa taala beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah Jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah ayatul mihnah disebut demikian karena ayat ini menguji kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang jujur cintanya kepada Allah itu dengan mengikuti sunnah Rasul saw Yang bohong cintanya pada Allah, tandanya dia benci dan meninggalkan sunnah Rasulullah saw Dalam ayat yang mulia ini, khonafidina wah kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, di antara cara mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan segala macam kebid'ahan. Ini cara mendapatkan kecintaan Allah. Ya Allah dengan apa ini? Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Yang kedua, Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Ialah hamba tersebut diberi kemudahan menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapang dada. tandanya. Kalau ada orang ditegur, apa di ya akhir sunnah Rasul mengajarkan demikian. Oh ya, insya Allah, saya baru tahu. Insya Allah saya akan berusaha melakukannya. Atau dia ditegur karena melanggar sunnah. Ini sunnah tidak seperti ini. Hmm. Astagfirullah. Saya akan meninggalkannya dengan mudah lapang dada. Tidak ada beban dalam mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada tekanan dalam menerima ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima dengan lapang dada. Mudah. Tidak pilih-pilih sunnah. Ini tanda Allah mencintai seorang hamba. Berarti kalau ada seorang yang berat sekali menerima sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau gak tertarik dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan membenci sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pertanda Allah tidak mencintai orang itu sekalipun dalam urusan dunia hartanya melimpah karena harta itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak Allah cintai bersifat umum artinya bukan tanda Allah mencintai seseorang dengan memberi kekayaan kepada orang itu yang paling kaya, berat, yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kasihan yang miskin, berarti ya. Nah, nggak pernah dapat kecintaan kalau begitu ya. Nah. Tandanya ya diberi kemudahan menerima dan mengamalkan ajaran Rasul saw Alaihi Wasallam dengan lapang dada. yastrah sodrahu lil Islam. Lapang dada dalam menerima Islam. Yang ketiga, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka dosa-dosanya akan diampun. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling Allah cintai, sehingga dosa-dosa beliau sudah diampuni baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ghafarallahu lahu ma taqaddama bidzanbi wa ma ta'akhkhara dosa-dosa beliau di masa lalu atau yang akan datang semuanya diampuni para nabi para rasul dijadikan sebagai orang yang maksum terjaga dari dosa diampuni semua dosanya tanpa dosa karena Allah mencintai mereka bagaimana dengan orang-orang yang bukan nabi dan rasul dari kalangan orang-orang yang Allah cintai. Naam, mereka melakukan dosa sedikit atau banyak, tapi dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah mencintai mereka. Dah, dosanya diampuni. Bahkan ketika dia di hari kiamat nanti membawa dosa yang banyak, kalau Allah mencintai hamba itu, langsung dihapus. Dosanya banyak diakui. Ya, nah, ini dosamu. Qad ghafartul laka. Allah menyatakan, aku mengampuni dosamu. Sudah. Beres. Semua catatan-catatan dosanya itu sudah tidak dianggap lagi. Kalau sudah dicintai oleh Allah. Luar biasa itu. Tapi ingat, tidak semudah itu mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menerima dan melaksanakan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lapang apa ini? Dada. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa wa yaghfir lakum Itulah sebabnya ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat untuk menguji kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak saja ketika disampaikan kepadanya sunnah langsung teriak-teriak. Langsung marah, langsung mengatakan ini radikal atau lain sebagainya. Nah, ini tertanda Allah belum mencintainya. Ya. Tapi kalau dia dapat nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah langsung diamalkan dengan penuh keikhlasan dan lapang dada, ini tanda Allah mencintainya. Nah, semoga Allah menjadi, menjadikan kita apa ini termasuk orang-orang yang Allah cintai. Yang kedua, Surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang yang beriman, mayartadda minkum an dini. Para siapa yang memilih murtad dari agama Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain Allah mencintai mereka mereka juga mencintai Allah adillatin alal mu'minin mereka rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman A'izzatin alal kafirin. Tegas sikap mereka di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka semangat dalam berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata Mereka tidak takut celaan orang yang mencela mereka di jalan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas bagi maha mengetahui. Di dalam ayat yang mudah ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, orang yang murtad dari agama Islam. Ya, orang yang murtad dari agama Islam maka tidak termasuk hamba yang Allah cintai. Tidak ada yang sejak lahir muslim ketika usia balik kok malah kafir. Nah, ini. pertanda Allah tidak cinta kepadanya. Malah apa ini kafir. Atau seorang yang hidup di negara Islam penuh dengan ajaran Islam tapi karena mengikuti hawa nafsunya, kabur dari negaranya, kemudian murtad pindah agama dan lebih cinta dengan negara-negara Eropa yang kafir. Berarti tanda Allah tidak mencintai Bangga. Murtad. Ya. Kenapa? Bebas. Oh, ya. Acara Islam penuh dengan aturan yang menurut dia mengekang kebebasan hawa nafsunya. Dengan murtad dan menjadi orang kafir, dia pun bebas memenuhi semua keinginan hawa nafsunya. Seolah-olah itu kemerdekaan sejati baginya. Padahal dia sedang menuju ke api neraka ya nah menunjukkan Allah tidak cinta kepadanya waliyadzubillah ya. jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir ya kita harus berusaha semaksimal mungkin mati dalam keadaan apa ini muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim yang kedua, yang kedua. Di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah sebagai berikut. Yang pertama, adillatin alal mu'minin. ada hati dan sayang dengan orang-orang yang beriman. tanda-tanda Allah mencintai hambanya itu. Orang tadi sangat sayang perhatian dengan orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada yang membenci orang-orang yang beriman, memusuhi mereka, curiga dengan mereka, nah selalu mengolok-ngolok mereka, bersikap keras kepada mereka, maka tanda dia tidak dicintai oleh Allah. Imma kafir wa imma munafik. Mungkin dia kafir atau dia munafik. Aneh, ya kan? Ngaku muslim, kok memusuhi apa ini? Kok muslimin? Ngaku muslim, kok menyudutkan kaum muslimin. Aku muslim. Kok keras dengan orang-orang muslim. Wah, ini tanda ada kemunafikan pada dirinya. Nah, berbahaya. Tanda Allah tidak mencintainya. Yang kedua, aizzatin alal kafirin Tanda Allah mencintai seorang hamba ialah hamba tadi bersikap tegas di hadapan orang-orang kafir. Nah, tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, tidak menjadikan mereka sebagai penasihat, tidak ikut-ikutan acara-acara ritual keagamaan mereka. Nah, lakum dinukum waliyadin. Berarti, kalau ada orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman setianya, pemimpinnya, sahabatnya, penasehatnya, akan mencintai orang-orang kafir melebihi orang-orang mukmin akan mengikuti acara-acara ritual keagamaan mereka. Nah, tanda Allah tidak mencintai orang itu. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah tanda Allah mencintai seorang hamba ialah orang tadi semangat dalam berjihad. Ya, Allah bikin orang itu semangat dalam berjihad di jalan Allah. Ketika panggilan jihad syar'i datang, dia pun semangat untuk memenuhi panggilan itu mendaftarkan diri sebagai relawan dalam jihad fisabilillah untuk berjuang bersama pemerintah yang sah mengusir penjajah kafir atau orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ketika tidak ada panggilan perang, mereka sibuk dan rajin menuntut ilmu agama untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya belajar ilmu agama khususnya di zaman sekarang ini termasuk jihad fisabilillah. Karena butuh pengorbanan yang tinggi butuh mental yang membaca, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, fokus belajar itu perjuangan tersendiri. Gak semuanya berhasil, gak semuanya istiqomah, gak semuanya betah, ya. Karena uca cobaan dan rintangan-rintangan banyak. Telah lama belajar ilmu agama. Mau lulus. Nah. Seton menggoda. Nah. Futur. Masalah. Dan yang lain. Ya. Nggak jadi. Ya. Balik seperti awam lagi. Seperti gak pernah ngerti sama sekali. Seperti gak pernah menginjakkan kakinya di pondok pesantren sama sekali. Padahal dia sudah lama di pesantren, tahunan. Nah, tanda Allah belum mencintainya. Begitu ya. Ini makanya cirinya alusun wal Jamaah Salaf itu itu. Kata para ulama kita Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Ketika jihad dengan senjata dikeluarkan oleh pemerintah muslim yang sah untuk mengusir penjajah kafir atau memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, haruslah wajah jamaah tampil di garda terdepan. Ketika gak ada panggilan itu, mereka adalah kaum yang paling sibuk belajar taklim, taklim dan taklim. Belajar, belajar dan belajar ilmu agama. Itu jihadnya mereka. Nah, arif ah, itu. Ini perlu disampaikan karena itu menjadi tanda Allah mencintai hambanya taklimnya rajin ya semangat istiqomah ya ini tanda Allah mencintainya karena belajar ilmu agama termasuk jihad fisabilillah ketika ada panggilan jihad dia semangat untuk ikut berjihad fisabilillah nah baik yang keempat la yakhafuna laumata laim. Itu mereka Allah jadikan sebagai para pemberani dalam membela agama ini. Tidak takut celaan orang yang mencela mereka. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama, rajin taklim, pelajari Al-Quran, tafsirnya, hadis, fikih dan lain-lain. Gitu. Cemooh. Amerika itu sudah sampai bulan, sampai matahari juga katanya. Hmm. Kamu kok masih belajar masalah toharah, wudhu, sholat, macam-macam. Caci mak. La yakhafuna laumata atau takut-takuti, ya, kamu itu kalau belajar agama nanti kamu itu makan apa? Bisa kerja apa? Bagaimana masa depanmu? Gitu. Persaingan global. Kamu nggak bisa bersaing nanti ya. Nah, kamu akan dijajah secara ekonomi. Ya artikum. Dicela, dicaci maki. La yakhafuna laumata la'in. Tak takut celaan orang yang mencela selama mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut pada Allah. Nah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu diberi oleh Allah sifat berani dalam menjalankan agama Allah, dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, itu. Kan ada yang dikitukan langsung apa ini? Takut, nggak jadi. Kamu mau kemana? Taklim. Mana belajar agama? Ya, kamu nggak bisa maju-maju kalau begitu. Mau makan apa nanti? Ya, semuanya sekarang ini sudah harus paham teknologi, teknologi ya macam-macam ya. Teknologi dalam masalah ekonomi, dalam masalah alat-alat canggih ya. Nah, teknologi korupsi juga iya. Nah, macam-macam teknologi. Nah. Teknologi teknologi. Nanti kamu ketinggalan zaman. Nah. Hanya takut, nggak jadi. Ya sudah, nggak jadilah. Hmm. Belum dicintai oleh Allah. Ya, nah belum Allah kehendaki menjadi orang-orang yang Allah cintai. Nah, sebetulnya orang itu gampang. Yang mencela tadi itu, tanya, sampai itu bisa apa? Bikin mobil bisa nggak? Kak Isto, motor nggak bisa. Dah nggak usah jauh-jauh, bisa ngerakit beca nggak? Nggak bisa. Nggak bisa apa kamu? Gitu. Sama-sama nggak bisa. Kecuali kalau dia itu teknoat, ya ahli bikin pesawat begitu baru ada yang dibanggakan. Dia itu cuma ngomong-ngomong aja, ya nah rapotnya banyak merahnya, rankingnya nomor satu paling bawah. Saya berani kayak gitu. Ya. Ada yang pernah ngomong saya seperti itu. Ya, ngomong, kamu jadi apa nanti belajar agama terus gini-gini gitu. Kamu Mirka sampai ke bulan. Nah, kamu sudah sampai ke bulan belum? Belum. Belum sampai ke bulan aja. Oh. Amerika pikir gini, nah kamu sudah bisa apa? Nggak bisa, bisa masa kamu nggak bisa coba promosi. Kecuali kalau kamu itu adalah astronot atau apa itu baru bagi pengalaman gimana rasanya di bulan. Kamu cuma bisa ngomong-ngomong saja. Nah, kamu jurusan apa? Biologi? Hah? Coba lihat rapotmu. Ah, paling-paling matematika dapat tiga. Kamu sudah lulus sarjana. Sekarang apa pekerjaanmu? Nah, nganggur. Ya, nikmati. Hmm. Kamu kayak gitu itu jangan promosi. Nah, toy, barfik. Kita nggak boleh minder menghadapi orang-orang seperti itu. Karena kita sudah yakin alal haq Al-Quran dan As-Sunnah al-Fahmi Ummah harga mati untuk bisa selamat di dunia wal akhirah. Nah, itu semuanya adalah fata morgana semu, kesuksesan semu, ya hanya sampai dunia saja, nggak eh, sampai akhirat. Nah, gitu. Gak usah. usah pakai ngomel-ngomel kayak gitu. <laughs> Harus pede. Nah sekarang ini Suka begitu. Banyak yang datang. Tanya, ini pesantrennya Pak Ustadz ini? Ada ijazahnya enggak? Ngajarkan pendidikan formal enggak? Pelajaran pelajaran umum enggak? Enggak. Kapan? Enggak. Yang datang bukan rakyat biasa ya. Nah, para petinggi-petinggi ya nah dari tingkat kapolseknya atau koramilnya atau tingkat kecamatannya atau tingkat kabupaten ya. nah. enggak <clears throat> kenapa enggak belajar ilmu umum macam-macam gitu oh maaf pak <clears throat> saya ini sejak kecil di pesantren Berarti ya ngajar pesantren. Saya tidak kerja baca agama ya. Saya ngajarkan ilmu agama. Masa saya ngajarkan ilmu umum? Juga ahlinya lah. Hmm. Yang kedua, kalau semuanya diajarkan, ya pelajaran agama itu pak banyak sampai kita mati itu belum habis. Nah, ditambah pelajaran umum semuanya juga. Nah, nanti mentah semua ya. Agamanya mentah, umumnya mentah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jelaskan aja ya. Nah, supaya jelas. Nggak usah takut celaan orang yang mencela ya. Yang ketiga. Nah, saya ingin tanya Siapa yang ahli agama dan juga ahli dalam masalah iptek? Mohon maaf, banyak. Ya Bapak kenal siapa? Itu, bulan. Hmm, ya, nah bekas presiden. Ya, Pak itu memang ahli puasa Senin Kemis, tapi bukan ahli fikih. Bikin pesawat, iya, tapi bukan ahli fikih. Tak piagam. Jangan dikira ahli agama itu ialah hanya bisa Senin puasa Senin Kemis saja. Wanak kecil gak pakai belajar agama. Bisa puasa Senin Kemis yang penting kuat puasa. Ya. Sekiranya ilmu agama itu cuma puasa Senin Kemis tok <laughs> Ilmu agama itu Quran dan tafsirnya dan juga ilmu-ilmu aku abuanya ah, Hadis dengan ilmu-ilmu hadisnya dan sarah-sarah buahnya Belum ilmu alatnya, belum macam-macamnya. Nah, itu kalau dipelajari, kita nggak pakai makan minum, nggak pakai mandi, eh, nggak pakai ngapa-ngapain. Belum habis ilmu agama kita sudah mati, nggak cukup umurnya. Saking luasnya. Nah, jadi ada dalam sejarah manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat yang ilmu agamanya mumpuni terus ilmu umumnya mumpuni juga itu tak tak kuat ini tak muat nah yang ada ialah ada ahli agama ada ahli teknologi nah, ya ahli teknologi yang baik ya sholatnya rajin gitu ya atau rajin puasa Senin Kamis itu. Tapi kalau ditanya masalah disiplin ilmu-ilmu syariat, dia nggak bisa. Sepenting solih lah, itu juga ya, kalau itu ada. Ya. Begitu. Yang berikutnya Pak, nah. kebutuhan terhadap ilmu agama saat ini itu lebih daripada dengan ilmu yang lain. Duh kok bisa? Nah sekarang itu banyak mana pesantren sama sekolahan itu itu di Indonesia saja banyak sekolahan iya banyak sekolahan hmm. SD SD satu, SD dua, SDN 3 wah satu kecamatan sudah satu dua tiga sama-sama SD hmm. belum yang lain semuanya. Nah, artinya untuk yang belajar-belajar ilmu umum itu wakilnya sudah banyak. Hmm, gitu ya. Yang belajar ilmu agama, tafakur fitdin benar-benar tekun dan fokus belajar agama dan mendalami agama itu berarti perwakilannya cuma sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya ialah banyak generasi umat Islam yang gagap ilmu agama. Lancar pengetahuan umumnya. Berarti darurat mana? Nah, gitu. Ya kan? Masalah iptek, masalah pengetahuan umum tidak darurat. Kenapa? Banyak yang mempelajarinya. Sehingga gak akan takut musnah ilmu itu. Kakak takut punah. Itu terlalu banyak yang belajar itu. Yang ini ilmu agama. Nah, semakin lama semakin punah. Kenapa? Yang mau belajar semakin lama semakin sedikit. Berarti sudah tingkat darurat ilmu agama. Yang selanjutnya, pemerintah merestui dan melegalkan Tak hal Halah. Saya hanya bisa mempersembahkan ini ya. untuk kemaslahatan umat. Hmm. Bukan itu. Kalau yang itu ada tempatnya sendiri. Jadi supaya nggak dikira kita ini mengharamkan teknologi kan siapa? Enggak. Kan suka pakai jam tangan. Hmm. Jisuk. Pakai kacamata. Hmm. Kacamatanya juga otomatis. Kena sinar matahari bisa langsung menghitam. Kita juga pakai HP. Teknologi. Pakai mic. Berkat. Tapi Nah, semuanya ialah bukan darurat. bukan kebutuhan darurat. Karena sudah banyak yang mewakilinya. Kalau agama minim sehingga darurat. Nah, kalau semuanya mengkampanyekan, mempromosikan belajar umum semuanya, gak ada yang belajar agama sama sekali, lama-lama ya punah. Lama-lama orang itu gak ngerti tentang agamanya. Dan itu sudah semakin terasa. Di sekolah-sekolah itu yang dulu 50%, 50%, selanjutnya 70% umum, 30% agama, terus sekarang 90% umum, 10% agama, terus 100% umum. Nah, bagi yang 100%. Bagi yang lain ada tambahan dengan apa namanya privat-privat atau ekstrakurikuler biasa belajar agama itu. Semakin apa ini? Semakin terkikis. Berarti sekarang apa? Darurat ilmu agama. Kebutuhan pokok. Itulah sebabnya dalam hadis dan juga dalam ayat sebutkan ketika panggilan jihad fisabilillah dikumandangkan. Itu gak boleh semuanya berangkat jihad fisabilillah. Harus ada sekelompok yang bertugas belajar agama untuk menjaga ilmu agama itu biar nggak punah. Padahal jihad fisabilillah kondisi darurat, tapi masih ada yang harus disisakan untuk belajar agama menjaga agama. Nah ini gak usah takut. La lau mata lain. Ya. Jelas. Harus pede dalam berdakwah, menjalankan agama, ya, mengajarkan agama, belajar agama. Jangan takut celaan orang yang mencela. Jangan minder. Ejekan orang yang mengejek. Kita hanya mengharap kerja Allah. Kita hanya mengharap pujian dari Allah. Nah, kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik. <clears throat> Kemudian dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah yang lain. orang yang dicintai oleh Allah berarti mendapat karunia yang sangat besar. Dalika fadlu wahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi gak semua, gak semua hamba itu dicintai oleh Allah. Maka siapa saja yang terpilih menjadi hamba yang Allah cintai, maka dia mendapat karunia yang sangat besar dari Allah. Tidak semua terpilih. Karena dalam ayat disebutkan, Mayyasha hanya yang Allah kehendaki. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Menjadi hamba yang Allah cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu Nah. Yang terakhir, Fanabdina Azzaqumullah, <clears throat> dalam ayat ini menunjukkan kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Mendahulukan cinta Allah daripada cinta yang lain. Allah berfirman, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Nah, jadi mereka-mereka ini mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada yang lain ya, melebihi kecintaan kepada orang tua, kepada semua manusia bahkan lebih cinta daripada terhadap dirinya. Nah, taib ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi rahmatullah di dalam Al Quran. Adapun dalil yang disebutkan dalam hadis, nah ini beliau hanya menyebutkan dua hadis ya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk bisa melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu